InsyaAllah ta'ala kita akan memasuki bab yang ke-11 dari kitab Tauhid yaitu bab la yuzbahu lillah bimakanin yuzbahu fihi li ghairillah. Bab tidak boleh menyembelih untuk Allah di tempat yang digunakan menyembelih untuk selain Allah. Penulis rahimahullah taala berkata, bab tidak boleh menyembelih di tempat tidak boleh menyembelih untuk Allah di tempat yang digunakan untuk menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah dua bab yang berurutan pada bab yang pertama atau bab sebelum ini kita telah membahas tentang kesyirikan menyembelih untuk selain Allah yaitu untuk pengagungan dan pendekatan diri kepada selain Allah seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrik terhadap berhala-berhala mereka demikian pula terhadap para jin atau apapun yang diagungkan, dimuliakan oleh makhluk manusia dengan cara menyembelih atau berkorban ataupun sesajen. Maka ini adalah semua kesyirikan. Ini sudah kita bahas pada bab yang sebelumnya. Maka bab ini menjelaskan tentang larangan menyembelih menyembelihnya untuk Allah tapi dilakukan di tempat yang biasa dilakukan padanya penyembelihan untuk selain Allah itu terlarang kenapa terlarang jemaah sekalian ada beberapa alasannya yang pertama syariat melarang tasyabbuh menyerupai orang kafir walaupun hanya dalam masalah tempat. Tempat itu biasa mereka gunakan untuk menyembelih bagi selain Allah, maka kita jangan menyembelih di tempat itu. Jangan menyembelih di tempat tersebut. Karena umat Islam dilarang menyerupai atau ikut-ikutan dengan tradisi dan ciri khas orang kafir. Dan jemaah sekalian, ini salah satu tujuan besar syariat Islam. Diturunkan ke muka bumi ini agar kita umat Islam memiliki cara kehidupan tersendiri apalagi terkait dengan ibadah. Tidak boleh sama dengan orang-orang kafir. Sebab orang-orang kafir itu Allah sangat murkai. Allah sangat benci. Maka kita tidak boleh menyerupai orang yang Allah benci. Kalau kita menyerupai mereka, kita pun terancam akan dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Hati-hati. Jadi ini bahayanya. Dan orang yang Allah murkai tidak sepatutnya kita bersikap loyal kepada mereka dan menyerupai jemaah sekalian menyerupai orang kafir itu termasuk sebesar-besarnya sikap loyal kepada mereka.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 Oleh karena itu, tidak boleh kita melakukan satu perbuatan apapun yang di situ mengandung sikap loyal kepada mereka. Jemaah sekalian, sikap loyal itu ada banyak bentuknya. Ada banyak bentuknya. Di antaranya adalah dengan cara kita menyerupai mereka. Menyerupai dalam hal apa? Dalam ciri khas mereka. Kalau itu merupakan ciri khas mereka, nggak boleh kita ikut-ikutan. Dalam masalah apa saja? Dalam masalah duniawi, terlebih lagi dalam masalah agama. Dalam masalah duniawi seperti cara berpakaian, cara berbicara, dan lain sebagainya. Kita nggak boleh ikut-ikutan mereka. Apalagi dalam perkara agama. Lebih terlarang lagi. Rasulullah SAW mengingatkan kita, Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai satu kaum, maka dia bagian dari mereka. Iya. Jadi kalau dalam duniawi saja nggak boleh, apalagi dalam agama mereka atau dalam perayaan mereka yang sudah jelas-jelas merayakan kekafiran mereka seperti yang mereka biasa rayakan setiap tanggal 25 Desember merayakan hari ulang tahun Tuhan mereka. Ini lebih tidak patut lagi kalau seorang muslim kemudian ikut-ikutan ikut-ikutan pakai pernak-pernik Natal, ikut-ikutan menyemarakkan, apalagi sampai mengucapkan selamat Natal. Ini semuanya adalah bentuk loyalitas kepada orang-orang kafir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia bagian dari mereka. Menyerupai saja sudah dilarang keras. Apalagi kalau ada sebentuk kecintaan atau dukungan kepada mereka, ini lebih besar lagi tentunya. Kita mencintai saja atau ikut-ikutan saja sudah terlarang. Apalagi sampai cinta, mendukung, mengagungkan mereka, memuliakan mereka, subhanallah. Ini lebih besar lagi. Jadi ini sebab yang pertama, mengapa kita dilarang menyembelih di tempat yang digunakan oleh orang-orang kafir biasa menyembelih. Kemudian sebab yang kedua adalah bisa membuat orang-orang salah paham. Salah paham yaitu mereka mengira bahwa apa yang dilakukan oleh orang musyrik adalah benar. Jadi kalau kaum muslimin ikut menyembeli di situ, maka bisa saja ada orang yang salah paham yang kemudian berkesimpulan berarti orang musyrik yang menyembelih di situ tidak salah, mereka benar. Jadi ini bahaya yang kedua, sebab yang kedua mengapa terlarang. Ya. Bisa membuat orang salah paham dan mungkin mengikuti apa yang kita lakukan. Dan yang ketiga adalah itu bisa saja menguatkan mereka. Kalau kita menyembeli di tempat di mana mereka biasa menyembeli, itu sama saja kita membantu syiar mereka. Sehingga bisa semakin menguatkan tradisi mereka tersebut. Maka jemaah sekalian, kalau kita membantu menguatkan tradisi-tradisi kekufuran mereka, itu berarti melakukan tolong menolong di dalam dosa. Iya. Dan di dalam syariat Islam, orang yang menolong dalam kebaikan, walaupun dia nggak ikut melakukannya, tapi dia menolong, dia akan mendapatkan pahala yang sama. Sebaliknya juga jemaah sekalian, orang yang menolong di dalam dosa, bisa jadi dia mendapatkan dosa yang sama. Naudzubillah. Iya. Jadi hati-hati. Jangan kita beranggapan ini kan hanya sosial saja. Sebagai tetangga saya ikut bantu dia. Padahal bantu dalam hal apa? Ternyata bantu untuk ikut merayakan atau membantu mensukseskan kegiatan kekufurannya. Jadi jemaah sekalian harus kita bedakan mana tolong menolong yang dibolehkan dengan orang kafir dan mana yang tidak dibolehkan. Dalam urusan duniawi tidak ada masalah. Boleh. Dalam urusan duniawi kita membantu mereka. Misalkan mereka lapar kita kasih makan. Mereka sakit kita bantu belikan obat. Ini boleh. Di dalam syariat. Berjual beli pun boleh dengan orang-orang kafir. Bahkan Rasulullah saw dahulu berperang dengan orang kafir, tapi tetap saja beliau melakukan jual beli dengan mereka. Dan juga beliau bahkan melakukan hutang piutang tetapi dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam tidak mengandung riba. Ya. Ini boleh. Tapi kalau membantu agama mereka, membantu ibadah mereka, membantu perayaan agama mereka, maka ini tidak dibenarkan. Ini termasuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Janganlah kalian tolong menolong di dalam dosa dan permusuhan. Kemudian yang keempat jemaah sekalian, sebab yang keempat dan ini yang paling berbahaya. Mengapa kita tidak boleh menyembelih di tempat di mana orang musyrik biasa menyembelih walaupun niat kita berbeda. Kita niat untuk Allah, mereka niat untuk selain Allah. Karena perbuatan itu bisa menjerumuskan kita atau menjerumuskan orang lain di dalam kesyirikan. Awalnya kita menyembeli untuk Allah karena kita menyembeli di tempat biasa mereka menyembeli untuk selain Allah. Maka akan lebih mudah bagi syaitan untuk menjerumuskan kita menyembeli bagi selain Allah. Dan juga kalaupun kita selamat bisa jadi membuat orang lain terjerumus membuat orang lain terjerumus. Kita niatnya menyembelih karena Allah. Bisa saja anak cucu kita mengambil kesimpulan lain atau ditipu oleh syaitan. Sebagaimana insya Allah nanti akan datang bab yang menjelaskan tentang kisah terjadinya kesyirikan pertama kali. Pertama kali satu generasi mereka membuat patung. Tapi jemaah sekalian, mereka tidak pernah menyembah patung tersebut. Namun mereka sudah sediakan sarana untuk menyembahnya. Mereka sudah mati semua, datang generasi berikutnya, kemudian setan datang kepada anak-anak mereka dan mengatakan, "Dulu nenek moyang kalian menyembah patung-patung tersebut." Jadi, yang terjerumus dalam syirik bukan yang membuat patung, tapi anak cucu mereka. Demikian pula jemaah sekalian, orang yang melakukan melihat kita melakukan sesuatu yang menjurus kepada kesyirikan, bisa saja dia terjerumus dalam syirik dengan sebab perbuatan kita. Ada seorang yang sudah cukup mengerti agama. Dia datang di kuburan dengan satu keyakinan, ini adalah kuburan keramat. Kalau saya berdoa di sini, maka Allah akan lebih mengabulkan doaku. Kemana dia berdoa jemaah sekalian? Kepada siapa dia berdoa? Kepada Allah. Dia berdoa kepada Allah. Maka ini bukan syirik. Tapi perbuatannya ini bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Dan itu adalah mengada-ada dalam agama. Keyakinan bahwa ini adalah kubur keramat, kubur orang soleh, kalau kita berdoa di sampingnya, berdoanya kepada Allah, maka Allah akan mengabulkan doa kita dibandingkan kita berdoa di tempat lain. Ini keyakinan yang tidak berdasarkan dalil. Tapi yang lebih berbahaya jemaah sekalian, bisa saja orang yang melihat kita mengambil kesimpulan yang salah, yaitu apa? Dia bisa berpikiran kita berdoa kepada penghuni kubur itu lalu dia melakukannya karena ikutan kepada kita. Jadi ini perlu kita khawatirkan. Jangan sampai kita terjerumus dalam syirik atau kita menjadi sebab orang lain terjerumus dalam kesyirikan. Maka ini empat alasan minimalnya disebutkan oleh Syekh Nusaimin dalam syarah beliau untuk kita waspadai. Jangan kita ikutan tradisi orang-orang kafir karena paling tidak empat alasan ini Empat alasan, empat sebab yang akan mengantarkan kita kepada dosa-dosa yang lebih besar lagi. Baik. Jemaah sekalian, di dalam bab ini penulis menyebutkan dua dalil. Yang pertama dari Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La takum fihi abadan." Jangan kamu sholat di masjid itu untuk selama-lamanya lamasjidun ustisa ala taqwa min awal yaumin ahakku an takuma fih. Sungguh masjid yang dibangun di atas dasar ketakwaan sejak pertama kali lebih berhak untuk engkau lakukan solat padanya. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Di dalamnya ada orang-orang yang suka mensucikan diri. Wallahu yuhibbul muttahirin dan Allah mencintai orang-orang yang senantiasa mensucikan diri surat At-Taubah ayat ke-108 Jemaah sekalian inilah dalil yang pertama di dalam bab ini Ayat ini berbicara tentang Masjid Diror Masjid Diror adalah sebuah masjid yang dibangun untuk membahayakan kaum muslimin. Kita baca ayat sebelumnya agar kita paham hakikat masjid ini. Ayat sebelumnya Allah berfirman, "Walladzina takhadhu masjidan dirara wa kufra wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraballaha wa rasulah min qabl." Wala yahlifunna in aradna illa al-husna Wallah, wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Kata Allah dan orang-orang yang membangun masjid diror. Diror itu artinya yang membahayakan. Dan melakukan kekufuran padanya serta untuk memecah belah kaum mukminin. Ya, subhanallah, masjid dibuat untuk tujuan itu. Tujuan membahayakan, melakukan kekufuran dan memecah belah kaum mukminin dan juga irsadan liman haraballaha wa, rasul, wa rasulah sebagai tempat mengintai orang-orang kafir yang ingin memerangi Allah dan Rasulnya sejak sebelum itu dan mereka benar-benar bersumpah mereka bersumpah di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demi Allah kami tidaklah membangun masjid ini kecuali dengan niat yang baik. Maka Allah menyatakan, Allah bersaksi, sungguh mereka adalah para pendusta. Lalu ayat berikutnya adalah larangan kepada Rasulullah SAW untuk sholat di situ selama-lamanya. Jadi jemaah sekalian, ini adalah sebuah masjid yang dibangun oleh orang-orang munafik. Orang-orang munafik Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau pergi ke perang Tabuk, mereka minta beliau sallallahu alaihi wasallam untuk sholat di masjid mereka. Ya, untuk meresmikan masjid mereka. Maka Nabi SAW mengatakan, saya masih mau melakukan safar, nanti saya balik saja, saya akan mampir. Ketika sudah jarak setengah hari atau satu hari, sampai ke masjid tersebut, Allah turunkan ayat ini. Jadi Rasulullah SAW sudah mau sholat di masjid tersebut, Allah turunkan ayat ini. Larangan kepada Rasulullah SAW untuk sholat di masjid itu. Larangan untuk memenuhi permintaan orang-orang munafik. Kemudian jemaah sekalian, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW terhadap masjid tersebut? Nabi SAW memerintahkan dua atau tiga orang sahabat beliau untuk membakar masjid tersebut. Diperintahkan untuk dibakar. Itu masjid untuk merusak kaum muslimin, untuk memusuhi kaum muslimin, memecah belah, bukan untuk mendidik kaum muslimin, bukan untuk persatuan kaum muslimin. Iya. Jadi inilah kisahnya ringkas tentang masjid ini. Adapun yang dimaksud dengan masjid yang dibangun di atas dasar ketakwaan sejak pertama kali ada dua pendapat ulama. Pendapat yang pertama itu adalah Masjid Kuba. Masjid Kuba. Berdasarkan ayat ini juga karena dalam ayat ini dikatakan fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Di dalam masjid tersebut ada orang-orang yang senang mensucikan diri. Disebutkan di dalam hadis yang sahih yang dimaksud orang-orang mensucikan diri di situ adalah jamaah Masjid Kuba. Kenapa jemaah sekalian? Karena sebelum datang Islam mereka sudah mengenal cara bersuci dari ahlul kitab. Dan mereka amalkan itu. Orang-orang Arab, orang-orang musyrik pada umumnya belum kenal cara bersuci yang baik. Maka Allah menyenangi apa yang mereka lakukan tersebut. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama sesuai dengan ayat. Sesuai dengan lanjutan ayat bahwa masjid yang dimaksud adalah Masjid Kuba. Pendapat yang kedua, Masjid Nabawi. Pendapat yang kedua adalah Masjid Nabawi. Dan ini diperkuat dengan hadis sahih. Hadis riwayat Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri menegaskan huwa masjidi hadza. Yang dimaksud dengan masjid yang dibangun di atas dasar ketakwaan adalah masjidku ini. Jadi ini dua pendapat. Imam Nukafir rahimahullah dalam tafsir beliau menjelaskan sebenarnya nggak ada pertentangan antara dua pendapat ini. Sebab kata beliau, kalau Masjid Kuba adalah masjid yang dibangun di atas dasar ketakwaan berdasarkan ayat ini juga tentang orang-orang yang suka menyucikan diri, maka tentu Masjid Nabawi lebih utama lagi untuk dikatakan sebagai masjid yang dibangun di atas dasar ketakwaan. Jadi kata beliau ayat ini mencakup dua-duanya. Iya. Walaupun pertama kali mencakup Masjid Kuba. Tetapi karena Masjid Nabawi lebih utama, tentu yang lebih pantas dikatakan masjid yang dibangun di atas dasar ketakwaan adalah Masjid Nabawi. Iya. Jadi mencakup dua masjid tersebut. Jemaah sekalian, di dalam ayat ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik. Pelajaran pertama, tidak boleh melakukan satu ibadah yang bentuknya sama di tempat orang-orang kafir atau orang-orang musyrik biasa melakukan ibadah tersebut. Di sini dalam ayat ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilarang sholat di masjidnya orang-orang munafik. Kenapa jamaah sekalian? Karena ibadahnya sama persis. Kelihatannya sama persis secara zahir. Iya. Kenapa perlu kita tekankan ini jemaah sekalian? Karena ketika menaklukkan negeri Syam, para sahabat pernah sholat di gereja. Ketika itu belum ada masjid. Para sahabat sholat di gereja. Kenapa para sahabat sholat di gereja? Karena cara sholat orang-orang Nasrani nggak sama dengan orang Muslim. Sehingga kekhawatiran untuk terjerumus dalam kekufuran itu tidak ada. Beda dengan masjidnya orang munafik. Cara sholat mereka dengan cara sholat kaum muslimin sama persis. Maka dengan sebab itu dilarang kaum muslimin sholat di masjid orang-orang munafik tersebut. Iya. Nah dari sini penulis rahimahullah mengkiaskan dengan sembelihan. Orang musyrik menyembeli, kita pun menyembeli. Jadi bentuknya sama. Sehingga kita tidak boleh melakukan penyembelihan di tempat di mana mereka biasa melakukan penyembelihan. Kenapa? Karena secara zahir kelihatannya sama. Jadi jangan ada orang yang menyangka kita melakukan ibadah yang sama atau jangan sampai terjadi empat alasan atau empat sebab yang kita sebutkan tadi di awal. Baik. Ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua jemaah sekalian, pelajaran yang sangat penting di dalam tauhid yaitu wajib bagi kita menutup semua pintu-pintu yang bisa kepada kesyirikan. Ini harus dijauhi, harus diwaspadai sebelum kesyirikan itu terjadi. Jadi inilah salah satu prinsip di dalam mengamalkan tauhid semua perbuatan yang bisa menjermuskan kepada syirik hendaklah kita jauhi. Maka kita disuruh menjauhi syirik dan juga menjauhi perbuatan yang bisa mengantarkan kepadanya. Ini pelajaran kedua yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini. Iya. Pelajaran yang ketiga, para ulama mengatakan di dalam ayat yang mulia ini kita dianjurkan untuk sholat berjamaah bersama orang-orang soleh. Orang-orang soleh yang suka mensucikan diri. Suka mensucikan diri. Jadi, kalau ada masjid yang kebanyakan di situ orang-orang soleh, itu masjid yang harus lebih diutamakan dibandingkan dengan yang lain. Iya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini dilarang oleh Allah solat di masjidnya orang-orang munafik dan Allah perintahkan beliau untuk solat di masjidnya orang-orang soleh. Kemudian jemaah sekalian, makna mensucikan di sini, mensucikan diri di sini, kata para ulama itu ada dua makna. Allah mencintai orang-orang yang senantiasa mensucikan diri. Ini mencakup dua makna. Pertama, mensucikan diri secara lahiriah yaitu mensucikan diri dari najis dan hadas. Ini sifat orang yang beriman yang Allah cintai. Jangan dekat-dekat dengan yang namanya kotoran. Apakah itu najis ataukah hadas? Ya. Makanya Nabi SAW pernah bersabda, "Wala yuhafid 'alal wudu illa mu'min." Tidaklah orang yang menjaga wudu itu kecuali dia seorang mukmin. Orang mukmin selalu menjaga wuduknya dan menjauhi yang namanya kotoran najis. Makna yang kedua adalah mensucikan diri secara maknawiyah, batiniah. Maksudnya adalah mensucikan diri dari perbuatan-perbuatan dosa. Dan yang paling besar adalah mensucikan diri dari kesyirikan dan kekufuran. Kemudian semua perbuatan dosa, maka Allah mencintai orang yang melakukannya. Demikian pula dalam ayat ini terdapat pelajaran bagi kita penetapan adanya sifat al-mahabbah, cinta bagi Allah. Ayat ini menjelaskan kepada kita Allah memiliki sifat perbuatan. Perbuatan Allah yaitu mencintai. Siapa yang Allah cintai di sini? Orang-orang yang suka mensucikan diri. Makhluk juga memiliki sifat mencintai. Jadi dari segi penamaan sama namanya. Namanya mencintai. Makhluk memiliki, Allah juga memiliki. Namun tentu tidak sama mencintainya makhluk dan mencintainya Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kalau begitu mencintainya Allah? Mencintainya Allah sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Ya, Kita nggak bisa menggambarkan Allah mencintainya seperti ini, seperti itu. Nggak bisa. Karena Allah tidak mengabarkan kepada kita. Ya. Bahkan jemaah sekalian, makhluk pun cara mencintai mereka kadang kita nggak paham. Contohnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Hada jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu." Ketika lagi berada di bukit Uhud, Nabi SAW bersabda, ini adalah sebuah gunung yang mencintai kita dan kita cinta kepada mereka. Subhanallah, gunung pun cinta kepada kaum muslimin. Iya. Sekarang jemaah sekalian pertanyaannya bagaimana cara dia mencintai? Kita nggak paham. Iya. Cara dia mencintai kita. Demikian pula bagaimana bentuknya Allah mencintai maka sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Iya. Tidak boleh sedikit pun kita samakan dengan cara mencintainya makhluk karena Allah telah menegaskan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, tidak ada yang serupa dengannya dan dia maha mendengar, lagi maha melihat. Kemudian jemaah sekalian, di dalam hadis ini juga atau dalam ayat yang mulia ini ada motivasi bagi kita untuk bersuci. Bersuci dari najis, dari hadas, dan yang lebih utama adalah mensucikan diri kita dari perbuatan-perbuatan dosa. Karena Allah mencintai orang-orang yang senantiasa mensucikan diri. Ya mas kalian, mungkin ini saja beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini. Sebelum kita tutup, barangkali ada tanya jawab, saya persilakan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nasrani yang apa? meninggal dunia. Tetangganya. Ya. Yang kedua apa? Gereja kosong dibeli jadi masjid. Baik, salam. Baik. Yang pertama, apabila ada tetangga kita yang kafir yang mati. Pertama, kalau ada orang-orang yang seagama dengannya, maka merekalah yang mengurus jenazahnya. Dan kita tidak boleh ikutan sedikit pun kecuali kalau ada satu kemaslahatan. Ini yang disebutkan dalam buku-buku fikih. Tidak sepatutnya kita ikutan mengurus jenazah orang kafir ya, kecuali ada satu kemaslahatan. Kemaslahatan itu misalkan kita mau berdakwah kepada orang-orang kafir yang dia tinggalkan. Ya. Maka kita ikut membantu mengurus jenazahnya. Supaya hati mereka jadi lembut untuk kita sampaikan dakwah. Tapi pada asalnya hal itu tidak dibenarkan di dalam syariat. Nah, mungkin pertanyaannya bagaimana kalau nggak ada orang kafir yang lain? Semuanya muslim di situ. Iya. Maka Nabi saw alaihi wasallam bersabda kepada Ali bin Abi Thalib, "Idhab fawari abak." Pergilah dan tanam bapakmu. Ya. Siapa bapaknya? Abu Talib. Abu Talib mati dalam keadaan kafir. Bukan disuruh kubur, disuruh tanam. Beda ya. Jadi nggak disuruh mandikan, nggak disuruh kafani, apalagi disulatkan. Tidak boleh juga dikubur di pekuburan kaum muslimin, tapi disuruh tanam. Terserah tanam di mana. Ya, ya mungkin tanamnya di tempat pekuburan mereka. Jadi itu perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ali bin Abi Thalib, pergi dan tanam ayahmu. Iya, karena sayang sekali dia mati dalam keadaan kafir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi kalau pertanyaannya maksudnya begitu, nggak ada orang kafir yang lain, semuanya Muslim, maka seperti itu cara memperlakukan dia dengan cara ditanam. Ya, walaupun mereka menganggap itu dikubur, tapi hal hakikatnya itu bukan dikubur, namun ditanam. Iya. Adapun masjid yang kita beli kemudian kita alih fung, ah, afwan gereja ya, yang kita beli kemudian kita alih fungsikan menjadi masjid, maka ini hal yang baik. Ini hal yang baik. Berarti itu menghentikan aktivitas kesyirikan dan kekufuran yang mereka lakukan di situ. Iya. Dan juga kenapa ini boleh? Tadi sudah kita jelaskan. Karena ibadah mereka caranya sama sekali berbeda dengan ibadah kita. Sehingga di situ tidak ada penyerupaan. Iya, tidak ada penyerupaan. Beda dengan orang-orang munafik yang punya masjid. Cara sholat mereka sama persis. Tidak ada bedanya dengan orang-orang muslim. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk selama-lamanya tidak boleh sholat di situ. Iya. Jadi kalau misalkan ada gereja, kemudian kita rubah jadi masjid, ini adalah hal yang baik. Karena itu berarti menghentikan aktivitas kesyirikan dan kekafiran mereka di gereja tersebut dan juga membantu kaum muslimin yang membutuhkan masjid. Iya, jadi tidak masalah insyaallah taala. Wallahu alam. Kembali yang pertama, itu kalau hanya mengucapkan bela sungkawa kepada teman yang orang tuanya iya. Ah. Artinya orang tuanya. Iya. Ini pernah ditanyakan kepada Syekh bin Bas rahimahullah dan beliau mengatakan kalau kita mengucapkan bela sungkawa kepada muslim keluarganya yang meninggal kafir. Tapi dia muslim. Lalu kita mengucapkan bela sungkawa, maka itu tidak masalah tidak masalah. Jadi kita apa namanya e, menghibur dia, karena bagaimanapun e, dia Muslim. Yang mati adalah keluarganya, mungkin dia sedih karena tidak bisa mendakwahi keluarganya sampai akhirnya mati dalam keadaan kekafiran. Kita ucapkan bela sungkawa, ini namanya bagus takziah. Iya. Tapi kalau dia juga kafir, pada asalnya terlarang kecuali kata para ulama ada satu maslahat yang besar misalkan kita lagi pendekatan kepada dia untuk mengajak dia masuk Islam, maka itu bagian dari usaha untuk melembutkan hatinya. Iya. Barangkali demikian, wallahu alam. Bagaimana kalau kita sholat di, di masjid orang Syiah atau atau sekte-sekte yang yang begitu? Iya. Kalau sekte-sekte yang sampai pada tingkatan kekufuran seperti orang Syiah, maka tidak boleh kita sholat di masjid mereka, tidak boleh pula menjadi makmum mereka. ya, Karena sampai pada tingkatan kesyirikan dan kekufuran. Ya. Adapun kalau kesesatannya tidak sampai menyebabkan dia murtad keluar dari Islam, maka boleh kita sholat menjadi makmum mereka ataupun di masjid khusus mereka. Karena dulu para sahabat Nabi Muhammad SAW sholat di belakangnya Al-Hajjaj. Dan Al-Hajjaj itu adalah seorang gubernur yang sangat-sangat kejam, yang sangat zolim. Ya, artinya dia orang yang fasik, pelaku dosa besar. Tapi sahabat tetap melakukan sholat di belakangnya. Ya, maka dari situ kata para ulama, selama dia apa namanya kesesatannya tidak sampai pada tingkat syirikan dan kekufuran, masih boleh kita ikut sholat di belakangnya. Tapi kalau sudah tingkat kesyirikan dan kekufuran, kita tidak boleh lagi sholat di belakangnya seperti orang-orang Syiah ini. Ya. Sekarang katanya orang Syiah itu bersekte-sekte. Memang betul. Tapi jamaah sekalian di masa ini sulit kita cari orang Syiah yang tidak kafir.